Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Masih kita dalam pembahasan mubtada khobar. Mubtada telah kita selesaikan pembahasannya. Adapun sekarang kita menginjak kepada bab khobar. Khobar terbagi menjadi dua, yaitu mufrad dan ghairu mufrad. Perlu diketahui bahwasanya kata mufrod atau istilah mufrod pada pembahasan khobar bukanlah mufrod sebagaimana kata benda yang menunjukkan tunggal. Mufrod di sini bukanlah mufrod sebagaimana kata benda yang menunjukkan tunggal atau isim yang menunjukkan tunggal. Akan tetapi mufrod di sini adalah malaisa jumlatan wala syabihan bil jumlah yaitu yang bukan berupa jumlah dan bukan pula yang menyerupai jumlah. Ini maksud dari mufrad. Mislu contohnya al-waladu naimun. Al-waladu naimun. Al-waladu mubtada. Naimun khobar. Naimun khobar yaitu berupa mufrad karena bukan jumlah bukan pula yang menyerupai jumlah. Al-waladani naimani. Al-waladani mubtada. Naimani khobar. Khobar berupa mufrad karena bukan jumlah, bukan pula yang menyerupai jumlah. Walaupun naimani di sini adalah musanna, akan tetapi dikatakan mufrad tetap dikatakan mufrad karena bukan jumlah, bukan pula yang menyerupai jumlah. Kemudian contoh berikutnya al-auladu na imuna Anak-anak laki-laki itu tidur. Al-auladu mubtada naimuna khobar. Khobar berupa mufrad. Karena bukan jumlah, bukan pula yang menyerupai jumlah. Na imuna di sini adalah berupa jamak berupa jamak. Akan tetapi tetap dinamakan mufrad karena bukan jumlah, bukan pula yang menyerupai jumlah. Ini mufrad yaitu khobar yang berupa mufrad dan contoh-contohnya. Kemudian jenis yang kedua dari khobar adalah ghairu mufrad yaitu na jumlatan au syabihan bil jumlah yaitu yang berupa jumlah jadi khobarnya berupa jumlah atau yang menyerupai jumlah. Mislu contohnya Aliyun abuhu maridun. Aliyun mubtada. Abuhu maridun adalah khobarnya. Abuhu maridun abuhu maridun adalah khobarnya. Khobar berupa jumlah, yaitu jumlah ismiyah, Susunan mubtada khobar. Abuhu mubtada, maridun khobar. Susunan mubtada khobar atau jumlah ismiyah abuhu maridun sebagai khobar Ali. Sebagai khobarnya Ali. Kemudian contoh berikutnya. Al-ustadhu fil baiti. Al-ustadhu mubtada. Fil baiti yaitu susunan berupa syabihan bil Susunan berupa syabihan bil jumlah yaitu yang menyerupai jumlah. Jar majrur. Khobar berupa jar majrur fil baiti. Kemudian as-saburatu amamal auladu. Papan tulis di depannya anak-anak. As-saburatu mubtada. Amamal auladi amamal auladi adalah khobarnya. Khobar berupa syabihan bil jumlah, yaitu yang menyerupai jumlah. Berupa borof Ini khobar berupa ghair mufrad, yaitu berupa jumlah atau yang menyerupai jumlah. Kemudian yang berikutnya, malaisa mufrodan. Adapun yang dimaksud dengan yang bukan mufrod adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah atau mubtada khobar. Jumlah ismiyah dan mubtada khobar. Nah, jumlah ismiyah atau mubtada khobar tidaklah dinamakan mufrad karena merupakan susunan. Karena merupakan susunan. Contohnya Aliyun abuhu ghaniyun. Aliyun mubtada. Khobarnya adalah abuhu ghaniyun. Berupa susunan mubtada khobar, yaitu abuhu mubtada, ghaniyun khobar. Kemudian contoh berikutnya Ahmadu malhu kafirun. Ahmadu mubtada malhu kafirun adalah khobarnya. Khobar berupa susunan mubtada khobar atau jumlah ismiyah. malhu adalah mubtada kafirun khobar. Kemudian contoh berikutnya, as-saburatu launuha aswadu. As-saburatu mubtada. Launuha aswadu adalah khobarnya. Khobar dari as-saburatu. Khobar berupa jumlah ismiyah atau mubtada khobar, yaitu berupa susunan. Launuha mubtada, aswadu khobar. Kemudian yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah yaitu, yaitu yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il. Contohnya, al-maridu yadu'afu badanuhu. Orang yang sakit, lemah badannya. Al-maridu mubtada. Yadu'afu badanuhu adalah khobarnya. Khobar berupa susunan jumlah fi'liyah, yaitu dari fi'il dan fa'il. Yad'ufu fi'ilnya, badanhu adalah uh, fa'ilnya. Nah. Kemudian, contoh berikutnya, al-alimu ya'lu qadruhu. Seorang alim tinggi kedudukannya. Al-alimu mubtada. Ya'lu qadruhu adalah khobarnya khobar dari al-alimu. Khobar berupa susunan jumlah fi'liyah atau fi'il dan fa'il. Ya'lu adalah fi'il, qadruhu sebagai fa'ilnya. Contoh berikutnya, Aliyun yaktubu ala saburah. Aliyun mubtada. Yaktubu adalah khobarnya, yaitu berupa susunan. Susunan, mub, e, naam, susunan fail dan fa'il atau jumlah yak tubuh tersimpan domir, yaitu huwa, yang kembali kepada Ali. Kemudian, yang berikutnya, contohnya adalah Anta rokotta ala sariri anta mubtada. Anta mubtada. Khobarnya adalah rokotta, yaitu terdiri dari fail dan fa'il. Fail dan fa'il, yaitu jumlah fi'liyah. Kemudian yang berikutnya adalah jer dan majrur. Jer dan majrur. Contohnya, Alhamdulillah Alhamdulillah. Alhamdu adalah mubtada. Kobarnya berupa jer majrur. Lillahi. Yaitu li. Huruf jer. Lafdul jalalah Allahi adalah majrur. Sehingga kobarnya berupa jer majrur. Alhamdulillahi. Kemudian al-ustadhu fil baiti. al mubtada fil baiti khobarnya yaitu berupa jar majrur fil baiti. Abuka fil masjidi. Abuka fil masjidi. Abuka mubtada khobarnya adalah fil masjidi berupa jar dan majrur. Aliyun fil bustani. Aliyun mubtada fil bustani khobarnya. Khobar berupa jer dan majrur. Kemudian yang keempat adalah dorof. Yang keempat adalah dorof. As-saburatu amamal auladi. As-saburatu mubtada amamal auladi adalah dorof. Amama adalah dorof. Jadi khobar berupa dorof. Al-kalbu khalfal babi. Al-kalbu mubtada khalfal babi adalah khobarnya berupa zorof. Al-ustadhu amamaka. Al-ustadhu mubtada amamaka adalah khobarnya yaitu berupa zorof. As-sama'u fauqoka. As-sama'u mubtada fauqoka khobarnya. Khobar yaitu berupa dorof. Ikhwat ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya catatan. Yang pertama, jika khobar terdiri dari jar dan majrur atau dorof, maka khobar sering didahulukan dan disebut dengan khobar muqaddam. Mubtada seringkali diakhirkan dan disebut dengan mubtada muakhir. Catatan yang kedua, Bila sulit mencari khobar, maka carilah kalimat yang sekiranya dapat menyempurnakan mubtada. Dikarenakan khobar adalah penyempurna dari mubtada. Demikian yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan difahami. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayik.